من المسلمين Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Majelis kita ini adalah majelis usaha Yang mendengar usaha Yang berbicara pun Sedang dalam usaha Usaha perkara yang sangat penting Bahkan usaha perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia Dunia akhirat Usaha apa yaitu usaha hidayah. Hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang Maka dia tahu yang benar yang salah Pertama kali dia tahu dan yakin bahwa Dunia ini Allah yang menciptakan. Di dunia ini hanya Allah yang berkuasa. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Sebelum hidayah masuk itu hati itu gelap. Perasaannya yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, Cina, Belanda, Jepang, itu sebelum hidayah masuk dalam hati. Ketika hidayah masuk dalam hati, orang tuh paham. Oh, ternyata ini manusia itu tidak berkuasa. Yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Kalau manusia ini kuasa, nggak ada manusia mati, Nyatanya manusia itu mati semua. Menunjukkan manusia tidak berkuasa. Manusia itu lahir dari perut ibu. Dari tempat kencing. Dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan sehari-sehari ini. Manusia itu juga serba lemah, sangat lemah. Duduk agak lama gitu aja sudah capek. Tidur lama juga nggak kuat. Makan terlalu banyak, perut sakit. Melet terlalu lama, ngantuk. Hmm. Hidup terlalu lama, tua. Manusia sangat lemah sekali. Tetapi kalau ketika hidayah ini belum masuk dalam hati, perasaannya kuat manusia itu. Manusia itu hebat. Kenapa ini? Karena hati gelap, manusia hebat. Kalau hidayah masuk, adalah manusia itu nggak ada apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ketika hidayah ini belum masuk, maka hati ini perasaannya dunia ini besar, hebat dunia ini. Tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia ini kecil, akhirat yang besar. Dunia ini sebentar, mampir ngombe, nggak pantas dicita-citakan, nggak pantas dibangga-banggakan. Akhiratlah yang besar, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kalau hidayah ini masuk dalam hati semula kan Orang itu akan punya kefahaman dan punya keyakinan yang paling menguntungkan untuk orang hidup ini satu aja, taat kepada Allah. Yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja, maksiat kepada Allah. Gak ada perkara lebih bahaya melebihi maksiat. Bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Kalau kamu itu kena penyakit, maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit. Tapi kalau kamu itu maksiat, berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta. Apa enggak bahaya itu? Kalau bahayanya seluruh penyakit, bahayanya seluruh bahaya, bahayanya seluruh senjata, bahayanya seluruh racun, bahayanya marahnya raja-raja, marahnya manusia, marahnya teman, marahnya mertua, marahnya istri, marahnya jin, marahnya setan. Semua dikumpulkan jadi satu. Itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu ada hidayah itu paham perkara ini. Sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis, khawatir dimarahi oleh Allah. nggak ada habis-habisnya marahnya nggak ada habis-habisnya nangisnya seperti Nabiullah Adam alaihissalam pernah berbuat salah sekali itu pun tidak sengaja karena lupa sama sekali tidak sengaja tapi beliau nangis bertahun-tahun Sangking takutnya karena beliau paham bahayanya marahnya Allah itu bahaya betul. Dan kalau orang itu dapat hidayah itu merasa bahwa taat kepada Allah itu betul-betul betul sangat-sangat menguntungkan. Sehingga kalau dia taat kepada Allah itu gembira senang, syukur, merasa sangat beruntung. Bagaimana tidak sedangkan dia ini taat kepada pencipta alam semesta, penguasa dunia akhirat, yang maha kuasa, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kaya, yang maha hebat segala-galanya. Memuliakan nah, Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. <clears throat> Dan hidayah ini bertingkat-tingkat memuliakan. Tingkatan pertama orang itu paham yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah dan bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hidayah tingkat pertama. Setelah dia syahadat perlu hidayah lagi. Sehingga dia itu bisa senang sholat Perlu hidayah ini kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah sudah syahadat juga nggak mau sholat ataupun sholat dengan males sehingga sholatnya itu digambarkan Nabi seperti gumbal bosok nah, habis sholat sholatnya itu diantemkan ke kepalanya sendiri ini seperti gumbal sholat ngantuk sholat opal Ya. Nah. Itu kalau nggak dapat hidayah itu begitu itu. Kalau nggak dapat hidayah, maka sholat itu hina. Dan barang siapa yang menghinakan sholat, maka dia adalah orang hina di sisi Allah. Setelah sholat perlu hidayah lagi supaya sholatnya bisa khusyuk perlu hidayah supaya sholatnya bisa istiqomah perlu hidayah terus perlu hidayah supaya bisa puasa perlu hidayah sebelum supaya bisa zakat perlu hidayah kalau nggak ada hidayah suruh puasa nggak mau kenapa puasa puasa bikin lapar aja Oh. Tapi kalau sudah dapat hidayah, paham dia puasa ini amalan dicintai oleh Allah. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah melebihi minyak kasturi. Kalau belum dapat hidayah, zakat itu berat. Sudah kerja mati-matian dikasihkan orang. Nah, gak mau zakat gak mau. Tapi kalau sudah dapat hidayah, nah ini hartanya Allah, milik Allah, saya hamba Allah. Mengeluarkan zakat itu dengan gembira, dengan senang. Setiap amalan perlu hidayah. Haji perlu hidayah, umroh perlu hidayah. Zikir perlu hidayah mencari ilmu perlu hidayah. Hmm. Ini perlu hidayah semua. Kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, mencari ilmu juga nggak mau. Untuk apa ilmu agama? Ilmu-ilmu dunia belajar mengenai dunia dianggap besar. Tapi ilmu agama, ilmunya para nabi, para rasul dianggap kecil ketika belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, oh ini ilmu besar ini ilmu agama ini. Ilmu yang dibawa para nabi ini, ilmu dunia itu kecil. Oh, dunia itu sendiri kecil. Dunia ini dikatakan nabi seperti sayap nyamuk kecil dibandingkan akhirat kecil kecil orang itu menganggap dunia besar ketika belum tahu akhirat ketika sudah tahu akhirat dunia ini kecil nah, ini perlu hidayah untuk punya kepahaman seperti ini untuk amal agama kita perlu hidayah dan belum cukup setelah amal agama kita perlu mendakwahkan agama ini. Tapi ini perlu hidayah sebenarnya. Kalau orang nggak perlu nggak dapat hidayah, suruh dakwah nggak mau. Dakwah dakwah badannya sendiri masih jelek kok dakwah. Hmm. Tapi kalau orang sudah dapat hidayah, Justru kita masih jelek itu kita harus dakwah supaya kita jadi baik. Kalau kita mau memikirkan umat, ingin perbaikan umat, maka kita sendiri akan mudah jadi baik. Kalau orang sudah dapat hidayah, ngajak orang itu senang gitu. Karena kalau ngajak orang berarti kita sayang sama umat, kalau sayang sama umat disayangi oleh Allah. Ini penuh hidayah. Dan dakwah ini juga tingkat-tingkat hidayahnya itu. Ada orang pokoknya saya dakwah untuk pesantren saya saja. Saya dakwah untuk kampung saya saja. Saya ingin dakwah untuk negeri saya saja. Nah, mulai karena Allah supaya kita ini bisa dakwah seperti Rasulullah dulu dakwah seluruh alam perlu hidayah ini kalau sudah hidayah masuk hidayah dakwah itu masuk maka orang itu akan paham dakwah itu harus seluruh alam dan dakwah seluruh alam itu tidak sulit mudah justru dakwah hanya untuk satu kampung saja itu malah sulit mereka. Kalau dakwah itu seluruh alam malah mudah. Dakwah itu seperti orang jualan tahu cuma gitu, Kalau kamu jualan tahu ada peraturan. Kamu jualan tahu hanya di Temboro saja. Kata menggungan nggak boleh. Kan malah sulit itu semuanya malah nanti tahunya bisa bosok kalau orang Temboro nggak mau beli. Tapi ketika kamu jual tahu kemana saja boleh seluruh dunia oh tambah mudah begitu juga dakwah dakwah itu kalau satu daerah saja itu malah sulit dakwah seluruh alam itu jadinya malah mudah betul nggak semalaikan iya kan seperti kemarin itu datang jamaah dari India ke sini datang jamaah dari Perancis, datang jamaah dari macam-macam negara. Ya kan? Maka kita jadi ikut semangat. Coba kalau dakwah itu yang dakwah orang Jawa dok gitu kan. Lama-lama juga lemes sebenarnya kan. Ya. Bila beliau ketemu rung pesek. eh. Jadi kalau dakwah ada Arabnya, ada Belandanya, ada Cinanya, eh, ada orang hitamnya, ada orang putihnya. Maka kita jadi semangat. Tapi dalam hati dakwah seluruh alam sulit, tidak. Dakwah seluruh alam itu mudah. Nyatanya Rasulullah itu di Rasulullah SAW di Madinah. Tapi kok agama sampai di Temboro? Dulu tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Kok bisa menunjukkan dakwah seluruh alam itu mudah. Tidak harus ada kapal, tidak harus ada mobil, tidak harus ada pesawat. Zaman Nabi nggak ada apa-apa. agama sampai kemana-mana seluruh dunia? menunjukkan dakwah seluruh dunia itu mudah. Dijelaskan sama Syekh Muhammad Elias. Dakwah seluruh dunia itu caranya bagaimana toh? Tiap hari putar di sekitar masjid dua setengah jam. Bicara kepada semua orang bahwa agama ini penting. Dan untuk hidupkan agama kita harus menyiapkan waktu untuk agama. Siapa siap dua setengah jam, putar tiap hari. Lama-lama dua setengah jam di tiga hari, lama-lama empat puluh hari, lama-lama empat bulan, lama-lama dalam negeri, luar negeri, seluruh alam. Seluruh alam itu dimulai dari dua setengah jam. Setengah jam juga boleh, satu jam juga boleh. Insya Allah mulai kan? Mudah Inna hadad dina yusrun Agama ini mudah Tapi semua orang sekarang itu sambat Mengeluh Amal agama zaman sekarang itu sulit Zaman sudah zaman gila Zaman gendeng Kalau nggak ikut gendeng nggak kebagian nah. Sulit zaman sekarang itu amal agama Sebetulnya tidak sulit. Allah mengatakan, Nabi mengatakan inna hadatina yusrun yuridu bikumul yusra wa yuridu usra. Agama itu mudah diceritakan dalam Quran mudah. Nabi mengatakan agama ini mudah. Kok sekarang semua orang mengatakan agama sulit itu kenapa? Nah, karena caranya belum tahu. Naik sepeda itu mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Kalau sudah mau latihan. Ini kalau belum latihan naik ambruk, naik ambruk. Lalu nggak ada tagaannya loh bagaimana nggak ambruk? Hmm. Banyak cuma dua disuruh berdiri ya mesti ambruk toh. Eh kamu belum latihan kok mesti-mesti gitu. Nanti kalau kamu mau latihan tiga hari aja, itu sudah bisa kemana-mana. Nggak usah dikasih cagaan juga sudah jalan. Begitu juga sama kan. Sekarang ini orang suruh amal agama sulit, sulit, sulit. Kalau saya punya uang, dicagai uang ya saya bisa amal agama. Kalau saya dicagai politik ya bisa amal agama. Kalau saya dicagai Pak Lurah bisa amal agama. Kalau saya dicagai tamir masjid baru bisa amal agama. Kalau saya eh, padahal itu ngamal agama itu tidak perlu dicagai. Cepat keluar tiga hari, nanti terus enam puluh hari, terus lima empat bulan. Insya Allah dikit-dikit nanti lama-lama amal agama itu mudah ternyata. Insya Allah mana kan? Di kenapa amal agama itu sulit? Karena tidak tahu caranya bagaimana. Kalau sudah tahu caranya ternyata mudah. Di tengah-tengah negara kafir kayak di Inggris bisa wujud kampung-kampung Islam. Bisa berdiri masjid-masjid. Sekarang di London ada masjid kapasitas 70 ribu orang. Nah, ini dari Temboro sudah mau dibentuk jamaah masurat ke London. Tapi belum berangkat sekarang tapi bentar lagi. Insyaallah mana kan? Biar tahu itu. Ternyata itu di sana itu umat Islam nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa. Tapi ketika umat ini menjalankan amal agama itu dengan tertib yang benar, bisa hidup di London. Bisa hidup agama di Perancis, bisa hidup agama di Amerika, masa tidak bisa hidup di Jungke? Bisa nggak kira-kira? Ah. Pakai syarat mau latihan, mau latihan. Nah, mereka Ta'ala Namanya berenang itu sulit ya Asalkan ada air, mau latihan sedikit, insya Allah juga bisa. Kalau belum latihan, oh, orang kau disuruh mencebur ke kolam, apa saya ini kodok apa? Nah, ya nggak bisa, mesti tenggelam mati saya. Eh, jangan gitu, latihan dikit gitu loh. Tangannya digerak-gerakkan, kakinya digerak-gerakkan, latihan. Pertama kali ya lep gitu, kedua kali lep, lama-lama terus bisa mengapung ngambang. Nah itu kalau kira-kira itu ada ada kolam renang, terus ada mau latihan, tempatnya di Temboro, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kalau mau latihan bisa insya Allah dengan izin Allah. Lah kalau kolamnya ada di Amerika sana, kira-kira bisa nggak? Bisa. Lah kalau kolamnya di Madura, bisa nggak kira-kira? Sama aja, tapi pakai syarat ada kolamnya dan ada airnya juga loh. Ini kolam dok nggak ada airnya. Hmm. Terus mau latihan, hmm. cuma gitu aja. Tapi kalau nggak mau latihan dan nggak ada kolam, di mana saja yang nggak bisa. Nah ini untuk memahami perkara ini perlu hidayah teman ya kan. Perlu hidayah. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, oh ternyata amal keagamaan ini bisa di mana saja. Nah takmir masjid nggak boleh lah bang untuk untuk dakwah nggak boleh. Rasulullah dulu tidak punya masjid. Hmm. Ada masjid Masjidil Haram, takmirnya sudah nggak boleh, takmirnya Abu Jahal nggak boleh. Tapi agama tetap jalan. Hmm. Agama tetap jalan. Jadi masalahnya itu kita ini harus pakai tertib yang benar. Kalau pakai tertib yang benar, di mana saja, kapan saja, agama itu mudah. Kata Syekh Abdul Wahab, Hafizullah, amal agama, dakwah agama itu di mana saja mudah. Pakainya pakai syarat pakai syarat. Kamu harus bersama Allah katanya. Kalau kamu bersama Allah, walaupun di tengah laut, walaupun di dalam hutan, walaupun di kampung, di kota, di Amerika, di Cina, di Belanda, kamu akan bisa amal agama dan menghidupkan agama. Nah, supaya orang itu bersama Allah itu bagaimana caranya? Kalau imannya lurus, amalnya lurus. Ditambah lagi, dia punya perjuangan yang lurus pula. Imannya lurus, amalnya lurus, berjuang dengan cara yang lurus, maka kamu akan dibersamai dengan pertolongan Allah. Nah, kamu di mana saja akan dibarengi dengan pertolongan Allah. Iman lurus, amal lurus, berjuang dengan cara yang lurus. Insya Allah malah kan? Ya. Nah. ini perlu hidayah ini semua mereka. Kita sekarang ini masih punya pikiran Kalau amal agama di pondok ya mudah Memang ada temannya banyak saya kalau di luar pondok bagaimana saya bisa amal agama? Ini banyak santri datang sekarang Di luar pondok, di dalam pondok, kalau Allah menolong kita mudah. Tapi walaupun di dalam Ka'bah, kalau Allah tidak tolong kita juga susah. Hmm. Ada seorang pemuda namanya Asif zaman jahiliyah dulu punya pacar namanya Nailah malam-malam masuk ke Ka'bah pacaran di dalam Ka'bah itu Allah murka tahu-tahu dua manusia ini dibatu jadi batu maka orang-orang Mekah kaget loh kok ada batu bentuk manusia di sini ini apa ini dikeluarkan dari Ka'bah kemudian malah disembah oleh orang Mekah itu jadi kalau Allah tidak tolong di Ka'bah pun ya malah maksiat. Tapi kalau Allah sudah menolong, masya Allah di mana aja bisa amal agama. Nah ini perlu hidayah ini mereka. Walaupun temannya baik-baik, kayak iblis itu. Iblis itu temannya baik-baik, temannya para malaikat. Tapi nggak dapat hidayah ya di tengah makhluk-makhluk yang baik dia paling nakal sendiri. Nakal. Kayak Abdullah bin Ubay di Madinah tapi dia ini malah nakal. Munafik. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan tempat, permasalahannya itu Allah tolong kita atau tidak. Permasalahannya itu ada hidayah atau tidak. Nah, supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Imannya diluruskan pertama. Wa haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalau iman kita ini lurus, kuat. Hanya Allah yang saya harap. Hanya pertolongan saya harap. Hanya Allah yang saya mohon. Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Ya Allah, tolonglah aku. Kedua kali amalan kita ini lurus. Amalannya lurus, jangan sampai buat maksiat. Kemudian yang ketiga, kita ini punya sifat-sifat yang lurus. Sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Ada sifat takwa. Sifat takwa itu hati itu ada rasa takut kepada Allah. Wa alamu Allah ma'al muttaqin. Allah akan bersama, akan menolong orang takwa, orang yang hati dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ada sifat sabar, Allah ma'as sabirin. Orang kalau punya sifat sabar senantiasa akan ditolong oleh Allah. Dan dia ada perjuangan yang lurus ing surullah yang surga kalau kamu tolong agama Allah Allah akan tolong kamu maka Syekh Elias rahimahullah beliau mengatakan sebesar-besarnya benteng nah, sebesar-besarnya benteng bagi umat Islam adalah dakwah kenapa? ada orang tanya kenapa saya begitu? karena Allah janji kalau kamu tolong agama, mendakwakan agama, Allah akan tolong kamu. Nah kalau Allah sudah tolong kamu itu melebihi 70 ribu benteng. Hmm. Lebih dari semuanya. Maka setiap kita ini harus punya keputusan. Dalam hati itu harus ada punya keputusan. Saya harus dakwah supaya saya ditolong oleh Allah. Dakwah itu untuk apa? Untuk supaya saya ditolong oleh Allah. Ing tangsurullah yang surkum. Kalau kamu tolong kamu Allah, Allah akan tolong kamu. Masya Allah. Dan ini sudah Allah buktikan. Para nabi, para rasul, dakwah siang dan malam, ini ditolong oleh Allah. Walaupun ngadapi Fir'aun, Korun, Haman, ditolong oleh Allah, Nabi Musa ya nggak apa-apa. Walaupun ada Ibn Amrud yang punya kekuasaan seluruh dunia. Nabi Ibrahim nggak apa-apa ditolong oleh Allah. Para sahabat ngadepi versi Romawi, Jazirah Arab dari segala arah, tapi ditolong oleh Allah, ya tetap sukses. Wali Songo ngadepi ini belakang ini ngadepi kerajaan Browijoyo, ngadepi Mojopahit, ngadepi macam-macam masalah. Ya tetap sukses ditolong oleh Allah. Kita mendengar cerita para wali-wali. Dikira para wali itu bisa sukses itu karena kesaktian-kesaktiannya. Maka ada orang yang ingin tiru-tiru para wali akhirnya masuk gua. Hmm, biar sakti. Ternyata nggak sakti-sakti juga. Hmm. Kesaktiannya para awal itu bukan di situ itu. Karena mereka membela agama, menangisi agama. Nanti ditolong oleh Allah. Ketika ditolong oleh Allah ya jadi semua kesaktian ada dalam diri mereka. Ingin jadi orang sakti, dakwah yang sungguh-sungguh. Betul malaikat, ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong itu ditolong oleh Allah, apa jagoan-jagoan Korun, Amun, Fir'aun, Namrud Semua Keok semuanya hmm. Tapi pakai syarat dakwahnya harus dakwah yang benar dengan cara Rasulullah SAW, cara para sahabat, cara orang-orang yang paham tertib agama. Dan dakwahnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Saya di pondok ini sudah bosan ngaji itu. Sudah berbulan-bulan ngaji aja. Saya mau cari penyegaran keluar 40 hari. Hmm, itu bukan ini. Ini bukan karena Allah tuh. Tapi karena cari penyegaran. Hmm. Dan nanti dakwahnya jadi tolah toleh akhirnya. Ya, ini enggak dapat pengalaman. Ini santri, orang kampung begitu juga. Di rumah kok istrinya ngamuk terus, es keluar aja 40 hari. Nah, sumpek di rumah, ah, bukan tidak begitu. Kita keluar jalan Allah semata-mata mencari ridho Allah. Nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman iman, Pengalaman-pengalaman pertolongan Allah. Kemarin itu saya dikasih cerita, ada satu jamaah itu keluar. Keluarnya ke Bangladesh. Nah, waktu itu ada bayan. Bayannya itu cerita bagaimana pentingnya taklim rumah. Rumah itu kalau dihidupkan taklim berarti rumah itu nyambung dengan rumahnya Nabi aku Muhammad SAW Rumah itu kalau tidak dihidupkan taklim nanti rumah itu akan jadi gelap. Banyak setannya. Kemudian rumah itu akan jadi injekan-injekannya orang-orang Yahudi Nasrani. Dengan dipasang televisi, dipasang radio, macam-macam, internet. Maka orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk di kamar-kamar kita. Bahayanya itu begitu. Maka ini orang-orang Indonesia ini yang mendengarkan bayan itu langsung teringat. Masya Allah Saya mau berangkat 4 bulan ini Baru beli parabola ya. Terus bagaimana nanti anak saya itu ditipu sama Yahudi Nasrani di rumah-rumah mereka Itu waktu bayan itu Dia tuh sedih itu hatinya itu, Perih itu hatinya Nah selesai bayan Maka dia keluar ke masjid Ya, namanya ini karbon baru masih bawa HP. Tutit tutit tutit tutit. Telepon dari rumah. Istrinya telepon. Ada apa kau telepon? Saya ini sedang keluar loh, jangan telepon-telepon begitu. Hei, eh, ini ada berita musibah besar. Musibah apa? Itu para bula kita itu disamber halilintar. Hmm. Nah ambruk ya, itu kan ini sudah agak lama berapa puluh juta itu maka ini orang yang keluar tadi Alhamdulillah Hei eh, Alhamdulillah gimana Memang saya sudah riso betul Kalau kamu ditipu Yahudi Nasrani Kok disamber hari lentar Alhamdulillah gitu. Jadi kerisauan dia waktu Dengar bayan tadi sama kan oleh Allah diterima langsung kirim para paribu arabulanya hilang. ini cuma malaikat. Namanya pengalaman iman. Jadi kamu ini kalau dengar bayan ini dengan sungguh-sungguh prihatin. Bagaimana anak saya, keluarga saya, cucu-cucu saya, kampung saya. Kalau diterima prihatin kita oleh Allah ini belum apa-apa nanti sudah Allah kirim hidayah ke sana. Insya Allah malaikat. Maka kalau dengar bayan itu jangan teklak tekluk begitu itu. Itu nanti nggak nyambung setrumnya. Hmm. Oh, dengar bayan dengan tawajuh riso, ya Allah terimalah kami. Nah. Nanti tiba-tiba belum apa-apa hidayah sudah masuk di rumah kita. Itu terjadi sering mulai kan. Seperti para sahabat dulu juga begitu kampung-kampung yang mereka belum datangi tiba-tiba masuk Islam. Sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya itu ada serigala, asu ajak itu. Tahu-tahu ngomong ngajak masuk Islam. Ada yang sebabnya itu berhala tahu-tahu keluar suaranya ngajak masuk Islam. Macam-macam itu. Jadi kalau usaha dakwah kita ini diterima, nanti terjadi perkara-perkara yang kita tidak sangka-sangka. Karena Allah tolong kita. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Coba kita datang ke pulau-pulau kecil sana, di Madura, di Kangean, di Sempudi, di mana-mana. Itu loh, zaman Wali Songo dulu bagaimana mereka datang ke sana? Kok sana sudah ada masjid, ada musola, ada pesantren? Ya, ini di Indonesia ada 13 ribu pulau. Yang ada manusianya kebanyakan sudah Islam. Bagaimana mereka kok bisa Islam itu dulunya? Nah, ini pertolongan Allah pada orang-orang dakwah dulu semuanya kan. Saya kira orang dulu itu belum sampai masuk ke setiap ke setiap pulau itu belum sampai saya kira. Masuknya gimana? Buang kita saja itu bingung untuk melihat saking banyaknya. Tapi ketika Allah nolong, nah. bayangkan Sunan Ampel itu orang asing, orang asing. Bahasa Jawa juga nggak bisa. Umurnya baru 19 tahun. Kok tahu tuh orang Jawa pada masuk Islam, rajanya masuk Islam, rakyatnya masuk Islam kalau nggak ditolong oleh Allah gimana? Nggak masuk akal. Itu zaman dulu. Sekarang zaman sekarang itu juga. Lo di Inggris, lo di Perancis kok orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam? Ini kalau bukan pertolongan Allah bagaimana? Mungkin. Dan itu yang dakwah bukan orang-orang kaya, bukan orang pejabat-pejabat, bukan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Tapi ketika Allah tolong datang perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Tidak apa itu bukan untuk mengaruhi orang kan? bukan. Kita dakwah itu supaya ditolong oleh Allah. Ini lebih kita. Maka ada orang datang kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah kita ini geremet seperti semut. Sedangkan kebatilan itu lari seperti pesawat terbang. Bagaimana mungkin dakwah kita ini akan menyelesaikan masalah? Maka Syekh Muhammad Yusuf mengatakan, dakwah kita ini bukan mau balapan dengan mereka, tidak. Dakwah kita ini kita dakwah, dakwah, dakwah dan dengan ikhlas sampai dakwah kita diterima oleh Allah. Nanti yang menyelesaikan ahli batil itu Allah bukan kita. Nah, Maka dakwah ini harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main mereka. Saya ini nggak bisa ngomong Pak Kiai. ya, orang kampung, orang desa, suruh dakwah gimana? Siapa yang mau dengar saya? Allah mau dengar kamu. Asalkan kamu beneran. Karena kamu itu hamba Allah diciptakan oleh Allah. Allah mesti mau dengar kamu. Asalkan kamu itu beneran. Ya Allah mereka? Hmm. Dakwah itu bukan dari kekuatan orang dakwah itu, tapi dari hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dakwahnya diterima, nanti semacam-macam hal-hal yang tidak disangka akan datang sebenarnya. Maka dakwah itu penting enggak sebenarnya kan? Maka umat Islam itu sejak zaman dulu suksesnya, hebatnya ketika mereka dakwah. Bukan hebatnya ketika mereka banyak, bukan hebatnya ketika mereka kaya, bukan hebatnya ketika mereka jadi raja-raja, bukan. Hebatnya ketika mereka dakwah. Ketika mereka dakwah sungguh-sungguh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, macam-macam datang pertolongan Allah. Sehingga mereka menjadi orang-orang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita mau belajar perkara ini. Insyaallah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan ataupun 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Orang-orang kampung yang akan menemani jamaah santri. Monggo, idul. Ini aku ini saya taskil orang kampung dulu. Yang hmm. Tiang-tiang kampung sing badhe ngancani niki santri-santri medal sekawan wulan apa sekawan dosa dinten. Monggo jumeneng. Ini aneh Pak Mualif nih. Eh nggih. Masyaallah. Monggo sedaya mawon. Niki enten swidak jamaah santri pun siap. Setiap jamaah jenengan rencangi. Sak jamaah enten tiang kampung wong 5 5 5 ngoten. Nggih. Peluang 300 mawon. Nggih. Mungkin santri-santri Badi belajar bermasyarakat kalian jenengan, lan jenengan belajar ngaji kali santri. Akhirnya jamaah ini sakit sae okay. Monggo, monggo. Sedoyo, ini eh, sing badi medal sing badhe medal kula aturi jumeneng itu lah monggo monggo kajenge teng mriku mengke ditoto monggo termasuk jamaah simpun terbentuk nggih mriku malih monggo jamaah simpun terbentuk ing halakoh nggih monggo mriku laporan mereka teng kene tim taskil kajenge ditoto dalu niki kajenge dimusyawarakan monggo Kemudian mulai kan jamaah santri kumpul jamaahnya masing-masing ke utara sana. Tafakut ulang. Nah, nah. Silakan. Semua, nah, semua. Nah. Ke utara, ke utara sana, ke tiangnya masing-masing. Ke tiangnya masing-masing dicek. Ustadznya oh, sudah ada belum? Dicek. Nanti habis sisa laporan sama tim taskil markas Monggo. Niki mun dibuktekne kanjeng santen, niki mun dibuktekne teng sak jagat. Kowe ngangge cara ngeten iki terus kathah tiyang dadi sae. Mun tok sampean mboten usah khawatir, ndang mangkat mawon. Niki mun dibuktekne ning India, ning Pakistan, ning Bangladesh, ning Malaysia, ning Indonesia, neng Boro, neng Amerika, neng Sino, neng Londo. Wis dibuktekne kok iki kok dilakokne. Telung dina, tangpuluh dina, petang wulan, lima aman masjid kok nih, Engko terus akeh wong dari apik. Tapi niki nek dilakok ndang dilakokne dadi akeh wong dari elek. Sing asale apik-apik malah dadi Itu nih gua, betul, Mboten. Lah nih gua, pengen anak nih elek nopo ape? Nah, ini. pengen anak putunya apa? ini kisaran nih. Mboten anak putu ini ditunggoni mawon didekemi mboten. Niku nih nih niku. Niku kita berjuang murid-murid agama, murid-murid masjid. Mungkin suasana-suasana kesayangan teng pundi-pundi akhirnya anak putu jenengan jadi selamat. Niki nek mboten enten wong sing mikire umat niki eh sanake putu awake dhewe niki gerudukan ning neraka gratis niku mungkin. Saestu sinten sing sing marani ning omah-omah. Sinten sing nih nek mboten enten wong sing mikir umat Sopo Sapa sing nih Jadi niki jenengan medal niki jane ngoten kangge kepentingan awak kita dhewe, kepentingan anak putu, nggih. Ben bodho grudukan mlebu swargane Gusti Allah. Insyaallah Bang nggih. Dados niki dalu niki kita itikaf teng mriki, kita ndonga enjing-enjing, nggih. Niki pun mulai suruh kan, Gitu. Niki pun mulai suruh niki. Hmm. Tapi nek eh, enten kanca-kanca sampean sing perlu sampean khususi, jadi sampean khususi mboten napa. Tapi nek mboten sampean langsung bentuk jamaah dalu niki. Wis gak usah mulai-mulai malih. Mungkin setu esok bayan hidayah Terus setu esok ini ugi musyawarah Jawa Timur. Nah, terus mugi akad siang. Persiapan istimewa. Kita syukuri kan jadi eh? Kita syukuri. Kita tiru Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dakwah siang malam Tantangannya juga karuan banyaknya, tapi beliau selalu syukur, senang. Innahu kana abdan syakuro Nabi Nuh syukur Walaupun tantangan banyak Syukur Akhirnya tantangan-tantangan semua Habis Jadi kalau kita ini dakwah ada tantangan Ikut Nabi Nuh Innahu kana abdan syakuro Syukur Alam tantangan sedikit aja Yang penting saya dibela oleh Allah nanti nggak akan lama. Insya Allah mana kan? Malam ini kita etikaf semangat ya. Bayan hidayahnya insya Allah itu habis sholat subuh nanti Sabtu pagi. Maka malam ini niku sing badhe medal tiang halakoh tiang mahala nih, nih badhe di gabung gabung nih kali jamaah santri sama nge nopo ajeng tumut berangkat nih jamaah itu nopo terus ajeng mantuk Pak Heh Sayyidina Abu Bakar niku nek mboten medal nggih niku nenten jamaah-jamaah medal ditutne ngantos semugi Jawi Madinah saking senenge niku Niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala gede-gede ning wali ning janji ning jagat iki. Makanya kita nek medal saya, Nek mau mboten medal ya melok melok seneng ngono lho. Nih, eh, melok nunggoni sampai jamaah mangkat didungani aja mulai. Semetu ora melok nyemangat ya ora iki menungso apa iki jenenge. Hmm. Insyaallah Bang eh. Enten setunggale sahabat lah nih. kalau critani nih, enten sahabat pun tuwek Numpak jaran nih gus. ulah kolik ulah kolik. Tapi ki baik, tumut berjuang. Akhirnya nih kalau rencangin Mbah, sampai nih gue numpak jaran mohon mohon kutu ceblok kau yo ya melok lebih. Ki paedahe napa sampean melok? Omong ora iso, numpak jaran kudu ceblok ae. Mbah ini kok ngendika, "Eh, kowe iku ora Jawa." Eh. Aku melok metu ngene iki ben wong Islam iki ketok akeh ngono lho. Sehingga akhirnya wong-wong kafir do wedi. Hmm. Lan aku metu walaupun tuwek ngene iki, eh menawa-menawa engko terus mati syahid mbuh jeblok apa di balang wong mati syahid ya lumayan. Daripada mati neng omah, tuwek mati neng omah sisan. Ya. Niki sahabat nggih ya. Jadi kita ini pokoknya nek neng wong berjuang, nek wong jauh lah melok ngene. Nek wong taklim melok. Taklim cara Indonesia kula niki buat ngerti. Eh surang ngerti bareng melok wae. Nggo ben taklime kita akeh terus wong betis semangat. Insyaallah nggih. Jane nang terangkil iki diomong apa ora petek mudeng. Apa jane hidayah-hidayah. Wis to walaupun gak mudeng lungguh wae. Engko ra sese mudeng. Sese mudeng. Insyaallah Bang Insyaallah. Mangkane saya ini betul sama untuk dalu niki nggih suyo Masya masya Mungkin jam 3 ku tangi tahajud kabeh, nangis. Wong niku supaya duit derajat. Wong niku supaya duit derajat nih umat niku kali ya. Amalan loro nih, Nomor siji tahajud, nomor loro nih nangis. Itu hadis itu nih. Nek iki pengen duit derajat nyelamet nih umat tahajudok karo nangis. Tahajud tok rung cukup, tahajud karo nangis. Nangis tok gak, gak cukup. Nangis karo turu gak, nangis karo tahajud. Nek nangis karo tahajud, mengke malaikat-malaikat sami ndongakne ya Allah niki dungane wong jangan tampi kangge umat. Insyaallah eh? nggih. Kita pengen istri ini dadi sae, anak dadi sae, umat dadi sae. Pertama dari Jawa, nomor loro tahajud, nomor telu nangis. Mengki suwe derajat diangkat kali Gusti Allah.